Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Dulu pernah terlewati belum kita baca karena kemarin ada ikhwah yang SMS maksudnya mendengarkan audio rekaman yang ke audio yang ke-28 kalau halamannya di sini, nampak kalau fikum halaman yang ke-42. Halaman 42 dulu ada yang belum kita baca. Nah, dan ternyata Anda dengarkan memang di rekaman itu belum terbaca. Jadi kita baca dikit dan ada keterkaitan dengan pembahasan kita yang kemarin kita bahas, yaitu seputar fitnahnya Imam Ahmad. Paham ya? Beliau fitnah, diuji dengan apa? Harus mengucapkan apa? Al-Qur'an makhluk, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap pokok mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluk. Karena apa? Karena kemarin kita lewati saat itu di zaman Khalifah Al-Wathiq billah, Khalifah namanya Al-Wathiq billah, mulai dari Khalifah Al-Wathiq Ma'mun bahkan, Khalifah Ma'mun, kemudian Khalifah Mu'tasim, Khalifah Wathiq billah. Nah, barakallahu fikum itu semuanya khalifah yang apa? Memberikan enam ujian yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Nah terhadap rakyat sipilnya itu diilzamkan, diharuskan, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Paham ya? Sampai datang khalifah yang bagus dan baik yaitu Al-Mutawakkil. Paham ya? Barulah Imam Ahmad tertolong, dikeluarkan dari penjara dan beliau dimuliakan. Wa ilah sebelumnya beliau disambuk, penjara, disiksa gara-gara apa tadi? Karena apa? Karena beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Al-Quran kan bukan makhluk. Al-Quran apa Al-Quran? kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu utapan Allah Taala bukan makhluk. Namun di balik itu ada apa? Ada biang kerok. Tahu biang kerok enggak? Ada oknum yang memancing, yang ngompor-ngompori khalifah tadi itu. Paham ya? Siapa di antaranya? Ahmad bin Abi Duat. Namanya Ahmad. Ahmad bin Abi Duat itu biang keroknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum atau dikenal dengan apa? Oknum yang ngompor-ngompori. Masuk ke khalifah, Nah, dengan bagaimanapun caranya masuk ke pemerintahan. Nah, eh, akhirnya apa? Rakyat sipil ujung-ujungnya diilzamkan. Nah, dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk bukan? Kalau dia mengatakan makhluk selamat. Kalau dia mengatakan bukan siksa di penjara, sambuk. Nah, yang kokoh siapa yang kokoh tadi? Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaih. Kita langsung baca halaman 42. Nah, yang punya kitabnya bisa balik 42 itu ya. Nah, 42 bagian atas. Falam yatamakkanu qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah falam yatamakkanu min tanfidhi fikratihim al-khabithah. Sudah ketemu ya? Mereka tidak mampu mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk melaksanakan pemikiran mereka yang jahat dan jelek. Wahyu huwa al-qaul bi khalqil Qur'an, yaitu ucapan mengenai apa? makhluknya Al-Qur'an. Al-Qur'an dibilang makhluk katanya Allahul musta'an. Al-Qur'an yang kita baca itu bukan makhluk, yang makhluk itu suaranya. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang baca, adapun kalam yang kita baca kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Yang baca siapa? Antum. Suara siapa? Suara antum. Suara antum makhluk bukan? makhluk. Tapi yang antum baca itu bukan apa? Bukan ucapan antum. Yang antum baca itu kalam kalamullah. Paham belum bedanya? Al-Qur'an, kertasnya, tintanya, kemudian apa barakallahu fikum, benang-benangnya atau semisalnya semuanya makhluk. Paham ya? Tapi yang dibaca, paham ya? Itu adalah kalamullah. Karena Al-Qur'an maknanya makruh. Al-Qur'an itu makruh yang dibaca. Paham ya? Sehingga yang dibaca kalam siapa? kalamullah. Yang membaca makhluk bukan yang membaca makhluk. Oleh karena itu Syekhul Islam menyebutkan Nah barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Qayyim ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah nah mengenai bantahan terhadap orang-orang yang nah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Kata beliau, "Lakinna aswatal ibadi, lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kariki wa midadihim makhlukani. Fa sautul qari walakinil kalama. Kalam Rabbul Arsy dzul ihsani. Itu ya. Nah, artinya apa? Artinya akan tetapi suara hamba, paham ya? Lakinnal aswatal ibadi wa fi'lahum dan perbuatan hamba kedua-duanya apa? makhluk. Kan nah, kami dari wariki makhlukan seperti tinta-tinta mereka dan kertasnya juga makhluk. Paham ya? Fasautu Paham ya? Nah, lakin al-kalama ada perucapan yang dia baca, ucapan yang dia baca itu yang dia lantunkan. Nah, barakallahu fim kalamu rabbil arsyil ihsani. Ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Kaidahnya apa kaidahnya? As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Itu kaidahnya. Paham ya? Suara-suara yang baca, kalamnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi haitsu waqafa rahimahu dan saddan hailan. Ketika itu beliau berdiri tegak, menutup celah-celah yang bisa menghantarkan kepada apa? Nah, barakallahu fikum kekufuran. Wa waqafa ma'ahul a'immal mu'al hazim dan juga ada para imam, para imam ahlu sunnah yang mereka juga apa? punya prinsip yang sama, prinsip yang kokoh. Nah, lakin huwa aqwa min man waqafa fi hadzal maqam. Tapi beliau Imam Ahmad adalah orang yang paling kuat eh, yang tegak dalam permasalahan ini. Wasabara ala ada, Beliau bersabar di atas gangguan. Waduriba beliau dipukul. wasujinya dipenjara. Wa humila ila bahkan beliau dibawa ke arah timur, eh, ke arah na'am barakallahu fikum, na'am timur ya wa na'am lil qatl dibunuh bayangkan. Walakinahu sabar rahmatullah tapi beliau sabar. Hatta nasarallahu bihil millah sampai agama ini Allah Ta'ala tolong. Wa qama'a bihil jahmiyah wal mu'tazilah dan hancurlah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Imam Ahmad kokoh sekali ya. Masya Allah na'am. Walam yastafidu min quwwatihim wastimalatihim lil hakim fi waqtihim. Dan mereka tidak bisa mengambil faedah sama sekali dari kekuatan mereka dan juga apa? Nam condongnya mereka kepada pemimpin di waktu mereka. Jadi orang-orang jahat mereka nimbrungnya kepada para pemimpin untuk mengelabui. Paham ya? Untuk mengelabui. Na'amullah musta'an. Waradallahu kaidahum dan Allah telah bantah Allah taala kembalikan makar mereka fi di leher-leher mereka bisababi mauqifi hadzal imam al-janil dengan sebab apa prinsip yang kokoh imam yang mulia ini yaitu al-imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah paham ya kesimpulannya barakallahu fikum nam Imam Ahmad adalah imam yang sangat mulia imam ahli sunnati wal jamaah nam kokoh sekali pendiriannya sampai boleh disambuk di penjara dihukum disiksa tetap me mengungkapkan ungkapan al-haq yaitu apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Oleh karena itu kita semuanya hendaknya mencontoh langkah dan juga bagaimana prinsip beliau di dalam menghadapi fitnah dan ujian. Jangan sampai kita pantang menyerah, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita minder dengan bisikan orang-orang hizbiyun, bisikan orang-orang yang ingin menghancurkan ahli sunnati wal jamaah, apalagi kita belum pernah disiksa, belum pernah dipenjara, belum pernah juga apa? Nah, barakallahu fikum dicambuk. Kita hanya apa? Mendengarkan suara-suara yang terkadang nggak enak didengar. Sabar barakallahu Beliau dicambuk, disiksa, dipenjara, tetap sabar bayangkan. Hingga pingsan pun sabar, tetap menyuarakan al-haq. Jangan sampai al-haq yang ada di hadapan kita, kita nggak berani menyuarakan sebabnya apa? Karena fulus, karena uang atau karena jabatan jangan. Suarakan al-haq Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. rasulullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. alamin.